Sudah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd pada siang ini kita akan bahas seputar musik, nyanyian, dan gambar serta patung. Ada orang berpendapat bahwa seruling itu adalah mainan setan. Emang hadis itu terdapat dalam kitab Nil Autor juz 8 bahkan mengatakan begini Al-mughniyat kal khanazir biduanita bagikan babi kenit <laughs> Al-mughniyat kal khanazir biduanita ikan babi yang kenit Barang siapa yang membuat gitar menjual gitar membeli gitar memetik gitar dan mendengarkannya kulluhu semua terlaknat aduh gimana nih padahal musik itu kan sebetulnya adalah fitrah manusia ya ketika anak masih kecil juga suka main musik-musikan pakai kaleng kosong pakai piring kalau begitu musik yang mana yang haram perlu ada kejelasan, ada parameter, ada ukurannya. Nah, kita lihatlah surat Luqman ayat ke 6. A'udzu billahi minasyaitonir maaf ayat keempat. Eh, betul 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa huzwa ulaika lahum adzabum muhin wa minan nasi dan ada sebagian orang mayashtari yang membeli menyukai hobinya lahwal hadis ucapan-ucapan yang tidak berguna termasuk film sinetron musik liyudilla ansabila yang dapat menyimpangkan manusia dari jalan Allah bi ghairi ilmin tanpa ilmu tanpa disadari step by step wa yattahidaha huzwa dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai main-main senda gurau ulaika mereka itulah lahum bagi mereka adzabun muhin ada siksa yang menghinakan wa idza tutla alaihi ayatuna tapi apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dakwah-dakwah Al-Quran, wala mereka berpaling, mustakbir, mustakbiro dengan sikap sombong. Hmm, gitu. Hmm, gitu. Wa ka'allam yasma'a seakan-akan mereka tidak mendengarnya ka'anna fi udnaihi seakan-akan di kedua telinganya itu Wakro ada sumpal, ada ya penghalang. Fabashirhu maka gembirakanlah orang itu biadabin dengan siksa alim yang pedih. Kalimatnya fabashirhu gembirakan aja dia. Jadi kalau orang itu kepada musiknya serius, oh, tidak boleh terganggu, sangat hobi sehingga dikir jadi lupa, sholat terlambat. Tapi kepada ayat Allah suka, suka, suka dia memalingkan telinganya, memalingkan wajahnya. Kata Allah, gembirakanlah dia dengan sisa yang pedih. Di sini kalimatnya disebut dengan liyudilla ansebila. Musik yang bisa menyimpangkan manusia dari Allah. Kalau begitu apa sih kriterianya? Yusuf Kordowi menyebutkan dalam buku al-halal wal haram fil Islam ada lima kriteria musik yang haram. Satu adalah manakala syairnya mengajak kepada maksiat atau syairnya tidak membawa orang kepada beriman. Luas ya. Cari sekarang nyanyian-nyanyian, musik-musik yang syairnya bisa membawa manusia kadang tidak kadang tidak benar. Wah, banyak. Bisa musik jazz, bisa dangdut, bisa kosidah. Kosidah juga ada yang memang tidak baik kalimat-kalimatnya. Sering saya ungkapkan dalam beberapa contoh, Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi urqudi ma'i. Hei pacarku, hei pacarku, marilah tidur bersama aku. Kalau nggak mengerti, Allah. Allah, Allah, apanya Allah? Jadi bukan terletak pada pada jenis musiknya tapi pada sairnya. Yang kedua kata Al-Qardawi, kedua ketika pakaiannya berbuka aurat. Nah, kalau kita lihat film-film ya film-film ya film-film atau musik-musik, siapa sih nggak berbuka aurat? Jarang yang tidak berbuka, apalagi sekarang. Makin berani luar biasa. Laki-laki pakaiannya masih rapi ya. Jarang laki-laki e, nyanyi hanya pakai celana dalam. Tapi kalau perempuan, aduh. Ini ibu-ibu gimana ya? Bukan ibu sini. Jadi bukannya dia malu bahasa yang malu. Gitu. Apalagi yang ketiga adalah manakala minumannya haram. Jarang musik pakai bajigur tidak trending, mesti pasti minimal bir hitam minimal. Gitu. Itu musik. Yang ketiga adalah manakala penontonnya berbaur bebas. Laki-laki dan perempuan. Jarang saya lihat musik-musik yang penontonnya dipisah ya. Laki-laki kanan, perempuan kiri. Bahkan justru berhimpitan, rapat Gitu. Udah, semuanya udah ada. Ulangi ya, saat pertama sairnya mengajak kepada maksiat. Kedua, minumannya. Oke, yang kelima, gerakannya. Gerakannya erotik. Apa itu erotik? Erotik ialah gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan birahi. Tapi tergantung orangnya, Pak. Ah, betul, tergantung orangnya. Tapi kan ada standar umum seperti arak itu bisa mabok. Ada orang yang minum arak dua botol nggak mabok. Bukan gak haram, tapi ada standar ada standar norma. Jadi musik yang begitu, eh, gerakannya begitu itu bisa menemukan gairah-gairah yang kurang baik. Walaupun lagu kosida pakai jilbab, pi goyang pinggul, Ah sama aja. Nah sekarang boleh Bapak Ibu cari musik, nyanyian yang disukai tapi yang jangan lima itu. Syairnya membawa kepada keberimanan, pakaiannya tidak buka aurat, gerakannya tidak erotis, penon, minumannya tidak haram, penontonnya tidak bergaul bebas. Oke, okay, dengarkan kaset sekarang. Nonton? Enggak. Eh, penontonnya kita kan di mobil atau di rumah. Minumannya enggak ada. Pakaiannya? Nah, tinggal pakaiannya. Ada apa enggak pakaian yang sopan? Susah ya. Apakah musiknya yang bawa keimanan? Tiba-tiba dengan musik itu tiba-tiba jadi orang naik, naik keimanannya? Kalau nggak begitu, maka haram. Sudah. Jadi kalau kita mendengarkan musik tiap hari, musik yang begitu, tidak terasa kita nambah dosa harian. Duhur, sholat, beres duhur, nyetir mobil, nambah lagi dosa, dosa, dosa. Asar, sholat lagi, dosa lagi terus setiap hari. Kalau berbuat amal soleh terasa oleh kita, tapi berbuat, tapi berbuat dosa kita nggak merasa. Hati-hati oleh karena itu maka yuk kita sekarang sudah mulailah menjauhi seperti itu. Yang kedua tentang gambar semua orang juga punya fitrah menggambar. Dede itu gambar apa? Ini gambar mobil. Nah itu gambar apa? Ini papa gambar bunga. Itu gambar apa? Ini gambar harimau. Padahal kata hadis, la'anallahu al-musawwirun. Terlaknatlah orang yang suka melukis. Pelukis terlaknat. Loh, lukis yang mana nih? Kata hadis, barang siapa yang menggambar makhluk hidup, maka oleh Allah akan diminta untuk memberikan nyawa kepada gambar itu. Kita gambar ayam, papap gambarin ayam, gambarin ayam. Kata istri, hmm, nanti di akhirat suruh <laughs> ngasih nyawa kepada ayam itu. Gambar yang mana? Yaitu ada lima kriteria. Satu, gambar-gambar sembahan orang lain jadi di rumah ada orang Islam, di rumahnya ada gambar Buddha, ada gambar Yesus, ada gambar patung Maria, itu yang nggak boleh. Islam Islam aja udah masing-masing. Kristen Kristen, Hindu Hindu. Tapi pernah kejadian ada teman saya dikasih patung Buddha segede jempol, terbuat dari emas. Saya bilang gimana patung Buddha? Ya haram, disimpan kita nggak memuja, iya haram, disimpan juga, dijual, ah terserah. Kalau dijual nggak haram. Enggak, <laughs> karena enggak Tuh. Kemudian yang kedua adalah gambar-gambar eh, gambar-gambar eh, porno. Istri bapak dipoto telanjang, disimpan di kamar pakai pakai figura. Istri kita telanjang yang lihat cuma kita, tetap aja haram. Kita tidak boleh mengumbar nafsu untuk melihat gambar porno di saat bukan waktunya. Bahkan kata Aisyah, anak lam aro minhu. Saya tidak pernah melihat kemaluan Nabi. Jadi nggak boleh kita di luar hubungan sebadan mempertonton kemaluan orang kepada sendiri. Nah, sehingga apalagi gambar tetangga. Hmm, gitu ya. Nah, sekarang muncul di anak-anak Pak, saya kami anak sendiri Pak kami harus gambar postur. Sehingga ada seorang perempuan yang disewa 8 juta misalnya, disewa terus berpose digambar oleh beberapa anak mahasiswa seni rupa. Boleh nggak? Oh haram. Inilah dulu yang ditentang oleh seorang profesor, seorang profesor muslim tentang gambar postur. Kalau postur kuda mungkin nggak apa-apa kalau pasir perempuan walaupun dia pelacur tetap haram. Ini bagaimana nih orang seni rupa? Nah, itulah silakan. Yang ketiga di samping gambar itu adalah gambar orang soleh yang dikultus individukan. Ya mungkin kalau Humaini dikultuskan dia ya haram. Eh, saya gambar saya di apa lagi? Enggak, enggak <laughs> Di, atau gambar siapalah Syekh Abdul Qadir Cailani digambar disimpan dan dikultuskan. Pokoknya bagi saya dia adalah segalanya. Benar salah, pokoknya saya ikuti dia. Itu udah haram. Yang keempat, gambar orang jahat yang diidolakan. <laughs> Siapa aja penyanyi yang jelas-jelas berbuat maksiat disimpan di rumah gambarnya. Atau bintang film artis yang jelas-jelas berbuka aurat, Bapak bangga disimpan di rumah. Ya terserah gambar siapa. Pokoknya siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang gambarnya di, diidolakan orang itu orang pembuat maksiat. Harusnya kita tidak boleh memelihara yang begituan. Empat ya. Yang kelima, gambar makhluk hidup. Kucing, anjing, kelelawar, atau saja kalau si gambar itu dianggap lebih indah dari aslinya. Ini tekanannya. Jadi menggambar makhluk hidup dengan anggapan si gambar itu lebih indah dari aslinya. Bapak gambar harimau. Aduh ini gambar lebih indah dari aslinya. Itu sombong. Sehebat-hebatnya gambar, pasti tidak akan lebih hebat dari aslinya. Sekarang bapak mengambil foto ibu, foto istri. Kamu dengan fotonya, bagus fotonya. Tersinggung dia. Kawin lu fotonya. Dan, Pak, bapak dilihat-lihat wajahnya dengan foto jauh pak. Jauh gimana? Cakep di foto mah. Kenyataannya, eh, musibah. Wah, oh, tersinggung. Sama dengan Allah juga begitu. Kita menggambar, menggambar burung. Wah, burung ini bagus ya daripada aslinya. Allah tersinggung. Kata Allah, awas kamu. Nanti di akhirat, aku minta kamu untuk memberikan nyawa. Jadi bukan nggak boleh menggambar gitu. Tapi di Arab nggak boleh sama sekali ya. Para haji kan nggak pernah lihat ya gambar burungnya, Pokoknya gambarnya sepotong-sepotong semua. Gak ada patung-patung. Patung apa? Pokoknya yang namanya patung paling patung-patung kereta api, patung mobil ya. Di Arab tuh nggak ada patung. Di kita boleh patung. Jangan sampai patungnya patung yang tadi. Patung si Ayu menggendong jamu, oh boleh, silahkan. Patung kucing berkelahi dengan anjing, oh boleh patung ah nggak boleh tuh patung apa patung patung yang untuk dikultuskan Nah, gimana apa dengan patung tujuh jenderal? Luang, luang buaya. gitu datang, kita at, at, musyrik jelas. Musyrik itu jelas. Kenapa? Itu sama aja dengan tadi. Itu tidak boleh itu. Jadi, nah inilah jangan sampai umat Islam nah di rumahnya punya gambar-gambarnya begitu. Gimana kalau gambar BF? suami istri punya kaset di rumah. BF ketika mau begituan, style supaya bergairah. Boleh enggak ya? Ini pernah lu muncul pro kontra antara eh, Bangil dengan Bandung. Kata Bangil, boleh, karena itu cuma gambar. Bahkan teman saya mengatakan, Pak Asyaf itu boleh. Yang nggak boleh itu melihat aurat asli. Bukan aurat gambar, karena gambar tidak berbahaya. Oh gawat, saya katakan gitu. Coba lagi nih lah. Sekarang perempuan berdiri telanjang. Saya nggak lihat perempuan itu. Saya lihat di kaca aja. Di kaca itu perempuannya, itu kan nggak asli saya. Perempuannya berdiri sini, telanjang. Saya berarti dia, saya lihat sama aja gairahnya. <laughs> Jadi sebenarnya bukan soal bukan soal asli nggak aslinya, dampaknya. Jadi larangan syara itu mengharam melihat aurat dampaknya supaya jangan mendekati jina, gitu dampaknya. Sekarang mau asli, mau enggak, mau langsung, mau enggak, bukan bukan masalah tapi bisa berdampak sama enggak? Kalau dampak sama, ya sama. Bedanya kalau gambar tidak bisa digauli. Kalau apa? Kalau orangnya bisa gitu. Hanya itu. Tapi berapanya malah, apalagi bagi bujangan, bagi seusia kita ya, lihat gambar, nah seberapa lah. Tapi kalau dipasih bujangan, wow, luar biasa. Nah itu. Itu soal ini. Kemudian apa lagi? Soal pakaian. Ada pakaian-pakaian yang tidak boleh sama yang tidak larang. Satu, satu pakaian itu yang haram adalah pakaian yang menyerupai lawan jenis. Banyak ya. Sekarang waria dia perempuan pakai pakaian pria atau pria pakai perempuan. Nah, gimana kalau celana panjang? Perempuan pakai celana panjang, boleh nggak? Kan sama, sekarang celana panjangnya sama. Pernah kejadian gini. Saya naik mobil angkot, ada anak perempuan, rambutnya dipapas begitu. Tapi wajahnya wajah perempuan, mirip laki-laki, mirip laki perempuan. Ini perempuan laki-laki. Lihat saya kakinya, sepatunya cats. Celananya celana panjang Levi's. Ke atasnya jaket. Depannya tidak jelas, rambut laki-laki. Rambutnya dipapas, bekas anting tidak ada. Laki-laki, perempuan. Ada psikologi mengatakan perempuan tatap aja wajahnya, tunduk dia. Saya tatap, melihat saya lagi. Ah. Sampai turun saya bingung siapa, <laughs> nggak tahu lah, bodoh amat gitu. Nah, kalau perempuan menyerupai laki-laki, lihat totalitasnya. Boleh nggak sih bapak pakai lipstik? Ah, boleh-boleh saja, selama totalitas tidak menyerupai gaya perempuan. Jadi pakai jaket, pakai celana panjang, mungkin bisa sama jaketnya. Tapi totalitasnya beda enggak Kalau sama, berarti itu tasyabuh namanya. La'anallahu la'anallahu la'anallahu rijal eh, la'anallahu rijal man tasabah bisa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Satu. Yang kedua adalah pakaiannya nah, dia bagaimana kalau pakaian itu pakaian yang melewati mata kaki Nah celana panjang yang melewati mata kaki itu emang tidak boleh. Tapi ada ilatnya. Tidak boleh kalau memakainya itu dengan sebuah dorongan kesombongan. Karena pada kebiasa kebiasaan orang para bangsawan, kalau memakai baju suka panjang. pengantin kelas gedean, bahkan beberapa meter panjang kain kainnya. Nah kata Nabi eh, dikatakan bahwa kalimat ini manjarro saubahu yala siapapun orang yang memakai pakaian melewati mata kaki tapi huyala dengan perasaan sombong. Jadi kalau tidak punya perasaan sombong memakai celana panjang melewati mata kaki tidak apa-apa. Hanya itu saja lebih baik agak ke atas supaya tidak najis. Jadi tidak usah ada gerakan memotong celana panjang. Itu karena terletak tua. Nah, bagi perempuan ada hal yang lain. Perempuan tidak boleh mencuk um, ini uh, apa? mencukur rambut. Jadi perempuan yang boleh hanya memotong rambut bukan mencukur kayak laki-laki apalagi di gunung. Sekarang banyak ya perempuan di gunung trendy. Oke okay lah, hadis simpan dulu. Sekarang bapak punya istri gunung. Gundulnya gundul sengaja, bukan gundul karena kecelakaan. Terus gundul. Secara perasaan ketimuran gimana sih megang perempuan gundul? Enggak <laughs> tahu. Tapi jadi perempuan boleh aja dipotong asal jangan digulung. Kemudian perempuan jangan dilarang mengelik aris, meng mengerik alis. Tapi kalau udah terlanjur gimana, Pak? Begitu nikah udah begitu? ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi yang belum jangan sampai di kerik. Tentu saja ibu-ibu, bapak-bapak lebih suka kepada kepada perempuan yang alamiah. Tidak usah di dikerik kalau sudah sampai gunul, diganti pakai pensil 2B. Jadi kalau hujan itu luntur. Tapi kalau sudah ya udah gimana? Sudah. Juga al-mutawasyiroh ditato. Ditato ada yang ditato, pakai tato di sini. Apalagi tato badan ya. Gambarnya sini gambar kuda nil. Sini gambar kura-kura. Belakang gambar sajadah. <laughs> Walaupun gambar sajadah tetap haram. Nah, gimana kalau ditato terus dia wudu? Ah, nggak apa-apa karena kata dalamnya tidak meng, tidak tidak menghalangi air wudu, cuman itu sendiri haram. Kemudian jangan mengukir mengikir gigi Gigi kan tinggi, rendah, panjang, pendek. Nah zaman dulu suka di digusar, dikikir ker supaya jadi rata. Betul cantik kata orang dulu. Tapi fungsi gigi jadi berkurang, gigi taring jadi <laughs> gigi tumpul. Nah itulah berapa. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin hidup dalam keadaan yang Islam kafah, maka sebaiknya kita hindarkan hal yang kecil. Kalau selama ini kita sudah tidak lagi berbohong, sudah tidak lagi kita memfitnah orang, sudah enggak lagi kita uh, hidup urakan. Nah, tinggal hal yang kecil kita buang, yang kecil, yang ama-ama kerjakan penuh, yang dosa-dosa kecil dibuang jauh-jauh. Lama kelamaan akan naik, naik, naik, naik, naik, naik, sehingga iman kita bisa naik dari iman yang paling rendah iman yang ke tingkat 56 56, 55, 54, 53, 52 terus 40 terus 30 terus 20 terus 16 dan ketika mati dalam keadaan posisi tinggi jangan ketika mati sah, turun 38, 45 mati ah gawat Tuh. Karena surganya pun tingkat-tingkat. So, naim, adnin, terus sampai Firdaus. Jadi jangan kita hanya kelas-kelas biasa, rugi kita. Saum Senin Kemis atau yang saum Nabi Daud, kalau nggak menuju ke yang puncak yang teratas, dapat bintang Firdaus, kita rugi. Nah sekarang apa sih untungnya melihat film gituan? Apa sih untungnya mendengar musik begituan? Udahlah kelas-kelas ini udah harusnya menjauhi sudah tahajud tiap tiap malam, sudah saum Senin Kemis, apalagi Nabi Daud. Nah, tinggal yang begituan dibuang sebab gak mungkin iman tumbuh bareng dengan kekufuran. Bagi, apalagi sudah ke haji harus sudah ah, luar biasa. Oke, itulah berapa hal menyangkut masalah hiburan, nyanyian, sebagainya. Saya masih punya waktu. Silakan kalau mau tanya. Ya Pak, enggak perlu. Misalnya. <laughs> ya, pengamen ya. Ya. Pengamen. Oh gitu, lupa saya. Tadi sejak jangan supaya salah paham bahwa alat musik tidak berpengaruh. Tidak menjadi haram. Tadi katakan ada hadis mengatakan gitar ya. Itu hadis hadis maudhu, Pak, hadis bohong. Jadi musik itu haram enggaknya tidak tergantung alat musik. Nah sekarang teman-teman kita yang suka nyanyi nasyid nggak mau pakai gitar, hanya pakai pukulan karena ada hadis begini diharamkan bagi kamu ya alat musik yang dipetik dan ditiup dipetik dan ditiup dipetik gitar, capi, ditiup, seksopon, seruling, bangsing, trompet, tapi dilakukan musik-musiknya dipukul. Dipukul tahu apa? Genrang. Tapi apa sih bedanya? Dipetik, dipukul, dijemel, begini, itu sama aja. Jadi itu hadis-hadis lemah secara rasio juga. Bukan letak pada jenis musiknya tapi tapi tadi dampaknya tadi kata eh, kata uh, eh, Skorawi apakah dia membawa kepada keimanan atau kepada kekafiran itu masalahnya. Jadi mau pakai genang, mau pakai saksofon, mau pakai piano, mau pakai drum, terserah silakan. Tidak haram alat musik itu netral sifatnya. saya katakan kepada teman-teman nih, eh Nasid, tolong dong pakai piano kamu, pakai saksofon. Saya dengan Nasid begitu bosan saya. Tiap pagi nasid lagi. So, udah bagus musiknya Pak, sain tapi itunya pengiringnya. Jadi bosan. Dengan demikian maka Pak gitar tidak berpengaruh. Jadi kalau ada orang apa pengamen bawa apa? Bawa ya minta kepada kita, terdengar aja musiknya gimana nyanyiannya. Kalau nyanyiannya jelek atau dalam arti ini membawa kepada kekufuran ah, jangan dikasih. Kecuali kalau kita ngasih bukan karena nyanyiannya. Begitu jereng jereng cepet gitu. Jadi bukan bukan karena nyanyiannya tapi karena kasihan aja. Beda apa ya? Iya, eh, ya Pak. Hmm. Iya. Ya, gambar boleh, foto nggak eh, gambar haram, foto nggak boleh. Eh, gambar haram, foto boleh. Itu memang nggak masuk logika, Pak. Susah. Jadi tadi mau foto, mau gambar semuanya sama dengan kriteria yang lima tadi. Satu, tidak menggambar, memfoto, menyimpan gambar sembahan orang, porno, kultus individu, orang jahat diidolakan gitu itu aja misalnya. bukan soal foto atau gambar mau foto mau gambar mau patung semuanya sama nilainya itu yang tadi ada di, di, di, di hadis pak banyak hadis hadisnya jadi kalau bapak ingin lebih mendalam silakan pak baca buku eh, ada yang terjemahannya halal dan haram dalam Islam itu pegangan bagus sekali bagi bapak-bapak ibu-ibu harganya bukunya murah cuma 30 ribu uh, eh, pesan aja sini kedap di sini sini ada juga coba lihat nah, sini ada ada lengkap bacaannya pak hadisnya coba anjing nah, itu jadi malaikat tidak akan masuk ke rumah kalau ada gambar makhluk bernyawa kalau ada anjing ya makhluk tadi gambarnya gambar yang digambar oleh orang dengan anggapan bahwa gambar itu lebih indah dari aslinya. Bapak pelukis nih atau beli gambar lah Pak, Bapak gambar, beli gambar harimau. Kata Bapak, wah hebat nih gambar harimau, lebih bagus dari aslinya. Maka Allah sudah ah, sudah mengundang kutukan Allah. Sombong amat tuh orang. Wajar kalau malaikat gak mau mendekati. Tapi bukan harfiah ya, kalau di rumah ada anjingnya, malaikat pun tidak akan masuk. Tidak harfiah. Jangan sampai harfiah nanti dibuat telucon. Jadi ketika mau mau kata orang mau meninggal dunia, disimpanlah anjing di samping orang yang mau mati itu. Sehingga malaikat Azrail pencabut nyawa tidak mendekat. Enggak mati-mati. Itu terlalu harfiah si mayat di kuburan akan disiksa tujuh langkah sepulangnya pengantar jenajah. Bukan tujuh itu tujuh tujuh tapi saking cepatnya. Bukan tujuh langkah nanti gimana? Pulangnya nanti bisa di bisa bermain malaikat. Kita pulang ya tujuh melangkah enam lima empat tiga Baik lagi lima malaikatnya pak ragu-ragu menyiksanya karena belum tujuh langkah. Yang lain silakan. Ayo silakan. Nah, kalau di rumah itu ada gambar-gambar porno, jangan heran kalau rahmat kita rahmat Allah susah. Berdoanya mentok. Kenapa doaku mentok terus nggak dikabul-kabul? Oh mungkin di gambar di kamar. Apa ada gambar-gambar gitu ya? Di lemari ada nggak? Di laci? Ah, apa ya keluar. <laughs> Dibuang jauh-jauh. Hati-hati nanti doanya bisa nggak diterima oleh Allah. Susah. Atau kamar-kamar anak-anak kita yang remaja-remaja ya, yang suka ngumpul-ngumpul gambar-gambar gitu. Hati-hati, Neng. Hati-hati itu gambar-gambar bisa mencegat doa. Sebab Allah tidak suka, malaikat tidak suka, rahmat susah masuk. Dan jin memang suka dengan rumah seperti itu. Jadi di rumah tuh menggambarkan suasana hati. Jadi kalau di bapak rumah begitu masuk ruang tamu ada gambar tengkorak. Juri <laughs> macam-macam. anak Jin mungkin suka. Pokoknya buatlah gambar-gambar suasana yang bisa menghidupkan iman. Yang bisa menghidupkan iman. Hayatul iman kalau kaligrafi silahkan kaligrafi. Atau gambar-gambar pemandangan, gambar-gambar burung, gambar-gambar yang bisa buat orang beriman. Bukan membuat orang malah tidak baik. Saya pernah masuk rumah seorang haji lagi. Saya ceramah gitu, sini ada ada lemarinya. Saya pas lihat gambar perempuan yang telanjang. Tapi gambarnya tiga dimensi. Gini, lain lagi kamarnya. Gini, lain lagi kamarnya. Saya jadi nggak khusyuk hanya di sini aja baliknya. <laughs> gitu. Bahkan saya juga masuk ke rumah seorang di RW begitu masuk ada perempuan laki-laki yang telanjang, ah, gede lagi kamarnya di tangga. Gusti, ini gimana? Sehingga kita bertamu tuh jadi apa ya? Malu kita. Harusnya kita punya rasa malu, bukan malu oleh orang saja. Allah juga Maha menilai kita. Pokoknya buanglah jauh-jauh. Pokoknya kaset, musik-musik, film-film, CD-CD yang kurang bagus dibuang. Kita harus naik ke tingkat kelas berikutnya, tingkat iman keberapa? Terakhir masih ada? Cukup ya. Nah sekali lagi, eh, yuk pas kalian, saya juga sama lah, saya bawa barang-barang aja, barang-barang Yuk musik-musik begitu jangan lihat sekarang di TV banyak acara-acara yang kurang bagus, acara-acara yang sangat berbuka aurat, acara-acara yang sangat membawa kemusyrikan. Nah, mata kita sekarang harus di, lebih ditutup sebagaimanapun juga kelak mata akan ditanya. Telinga akan ditanya. Mulut akan ditanya. Kalau mata, telinga, mulut ternyata jawabannya jelek, maka jangan sampai maka sangat mungkin amal-amal kita akan habis habitat a'maluhum. Sangat mungkin akan hancur gara-gara berbuat amal jelek. Maka di mobil, di mana-mana, yuk kita dengarkan lagu-lagu yang baik. Kemudian Al-Quran, dan lain-lain. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Rozak. Rabbana kami yakini Allah bahwa engkau maha mendengar, bahwa engkau maha melihat. Apa aja yang kami lihat dan kami dengar ditulis oleh engkau dan disimpan di lauhil mahfud. Dibuka kelak di alam mahsyar. Kami khawatir ya Allah kalau amal-amal kami yang baik-baik bisa hangus dengan dosa-dosa itu. Padahal berbuat amal soleh sangat terasa berbuat amal jahat, berbuat ketidakbaikan sangat tak disadari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau selama ini kami banyak dosa, dosa mata, dosa telinga, ya Allah maafkanlah kami. Maafkan kesalahan kami. Ya Allah, bimbinglah ke arah yang baik. Bimbinglah kami ke arah yang baik. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah jiwa kami sehingga kami istiqomah dalam rangka melaksanakan Islam dengan kafah sehingga pakaian kami pakaian yang takwa Hiburan kami hiburan yang takwa Gambar-gambar kami gambar-gambar yang takwa Dan kehidupan kami secara total juga kehidupan yang takwa Dan kematian kami adalah kematian yang takwa Ya Allah ya Rahman ya Rahim Mudah-mudahan engkau mendengar doa kami Mudah-mudahan engkau mengabulkan semua dambaan kami Rabbana faghfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh